بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ربنا para jamaah hadirin jamaah forum komunikasi Masjid Musola yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola masjid, musola dan para para ulama yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Begitu pula Al-Akh Al-Habib Nagib bin Syabu Bakar dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya hormati. Kita semua ini merupakan keluarga besar. Ayah ibu kita sama diciptakan dari asal usul yang sama Tuhan kita juga satu, Nabi kita sama, demikian pula kita suci kita. Dan juga agama yang kita pegang teguh bersama-sama, sama sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Dari mulai Nuh alaihi salatu wassalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi Sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surat Asy-Syura, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه Allah Subhanahu wa taala akan syariatkan bagi kalian dari agama sama dengan apa yang Allah wasiatkan kepada kamu. Begitu pula yang kami wahyukan padamu wahai Rasulullah. Begitu pula yang kami wasiatkan pada Ibrahim, Musa, Isa, semuanya kami perintahkan tegakkanlah agama. Tegakkanlah agama dan janganlah kalian bercerai-berai tidak. Apabila kita semua bersama-sama menegakkan agama Allah bersatu di dalamnya, maka rahmat keberkahan Allah akan dilimpahkan senantiasa atas kita semua. Tapi begitu kita bercerai-berai, rahmat keberkahan akan meninggalkan kita. Nikmat karunia Allah yang terdapat di negeri kita untuk sementara dipindahkan kepada orang-orang menanti kita bersatu berkumpul dalam agama Allah dan tidak bergolong-golongan dan bercerai. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua bahwa agama yang disampaikan Rasul ini bukan merupakan satu hari sekalian permulaan tapi merupakan kelanjutan dari ajaran Nabi sebelumnya. Tadi kita mendengarkan riwayat Quran dari Al-Akh Al-Qari petikan beberapa ayat terakhir dari surat An-Nahl. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakun qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Syakiran li لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم Kemudian Allah katakan Thumma awhayna ilaika Anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrik Sesungguhnya Ibrahim walaupun hanya seorang diri tapi dia sama dengan satu umat. Bayangkan satu orang sama dengan satu umat. Inna Ibrahim karena ummah. Maka dari sekalian, seorang diri tapi sama dengan umat. Karena beliaulah hadir sekalian dengan seluruh kehidupannya dapat dikatakan menjadi pendiri dari ajaran tauhid dengan begitu sempurna. Bukan hanya beliau menyampaikan ajaran tersebut, kepada pengikut-pengikutnya bahkan beliau buktikan dalam kehidupannya bahwa seluruh hidupnya semata-mata dipersembahkan untuk Allah Subhanahu Dari mulai beliau dicoba ketika berhadapan dengan Nabi beliau tidak ragu-ragu untuk dilemparkan dalam api karena memilih Allah. Ketika beliau diperintahkan meninggalkan istrinya dan anaknya yang baru didapatkan di padang yang tak bertuan, di lembah yang kering kerontang beliau tidak ragu sedikit pun juga mereka ditinggalkan karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih sang putra tanpa ragu-ragu, beliau menyembelihnya dengan tangan. Ini hadirin sekalian merupakan bukti kepasrahan seseorang kepada Allah tiada maka Allah katakan inna Ibrahim kana ummah qanitan lillahi hanifa, seorang yang benar-benar taat tunduk kepada Allah dengan lurus. Wa minal musyrikin dan dia tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Syakirun li Rumi Dia amat penyukur terhadap nikmat Ijtabahu Allah memilih dirinya wahadahu ila siratim mustaqim dan Allah tunjukkan dirinya ke jalan yang lurus. Setelah Allah menjelaskan bagaimana jalan hidup Ibrahim yang begitu indah, Allah berkata kepada Rasulnya, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah, "Anittabi millata Ibrahim hanifan." hendaklah kamu mengikuti jejak langkah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin dan dia sekali-kali tidak tergolong dari orang yang mempersekutukan Allah. Pada akhir al An'am Allah kembali hari ini sekali menegaskan hal ini. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim kana minal musyrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslim katakan wahai rasulullah sesungguhnya Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus dinan qiyamah agama yang berisikan qiyamah dia nilai-nilai yang lurus dan indah. Dalam bahasa Arab qiyam diambil dari kata qimah. Jamaknya qiyam menggambarkan sistem nilai, tapi tidak sembarang sistem nilai. Sistem nilai ini hari sekali bersifat lurus, qayyim. Katakan bahwa Tuhanku telah menunjukkan aku ke jalan yang lurus satu agama yang berisikan sistem nilai yang begitu lurus dan akan meluruskan kehidupan kita semuanya. Wa min minal musyrikin. Dia seorang yang betul-betul mengabdi kepada Allah dan dia tidak termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah. Lalu jalan hidup tersebut lebih dirincikan oleh Allah. Qul katakan inna salat wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin katakan sholat, persembahan dan pengabdian kemudian hidup dan matiku seluruhnya aku persembahkan teruntuk Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin la syarikalah tiada sekutu bagi Allah dalam hal ini wa ana awal muslimin dan Nabi mengumumkan akulah orang yang yang berada di depan menjadi contoh bagi kalian dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Saya ingin tanya kepada para jamaah hadirin dan hadirat sekalian. Kalau hidup kita, mati kita seluruhnya untuk Allah, mudah tidak kita dipecah belah dan dicerai-berai? Yang membuat kita bercerai-berai ini fanatisme kepada kelompok dan Ego hadir sekalian yang kita perjuangkan membutakan mata kita hingga kita lebih suka orang di luar Islam yang naik menjadi pemimpin daripada sesama muslim yang memimpin. Kalau seorang yang beriman kepada Allah bertakwa kepadanya menegakkan keadilan yang memimpin niscaya hadir sekalian umat juga tidak ragu-ragu untuk oleh karena itu, untuk membuat hidup kita lurus, harus dimulai dengan niat dan tujuan hidup kita. Apabila betul-betul hidup dan mati kita teruntuk Allah, bukan dunia sebagai orientasi kita, maka tidak ada pun yang kita sayang untuk kita persembahkan kepada Allah. Tetapi apabila dunia sebagai orientasi hidup kita, dengan mudah kita akan menjual belikan agama Allah. Menjual kehormatan kita dengan harga yang Inilah yang menjadi penyebab mengapa umat Islam di negeri kita menjadi lemah walaupun mereka mayoritas dan kekayaan negeri kita bukan umat Islam yang menikmati seolah-olah mereka tamu di negeri mereka sendiri. Hanya dalam jumlah 0,28 persen menguasai hampir 90 persen dari kekayaan negeri kita yang luar biasa ini. Tadi malam saya mendengarkan ceramah yang disampaikan atau wawancara yang disampaikan oleh Wei Qianli, seorang Chinese, tapi saya anggap orang yang cinta kepada negeri ini lebih besar dibandingkan dari kebanyakan orang-orang Indonesia. Dia mengatakan pajak yang masuk ke negeri kita ini amat sedikit sekali seharusnya tidak kurang dari 2000 triliun. dari 2000 triliun rakyat kecil diambil pajak mereka sedangkan para pembesar banyak yang melakukan pergelapan hutang luar negeri kita yang membuat kita menjadi susah terjerat kehilangan kemerdekaan kita sebanyak 2700 triliun dari hasil pajak saja hadir sekalian kita sudah bisa melunasi sebahagian besar hutang keluarga belum lagi dari hasil kekayaan alam kita begitu kita terbebas dari hutang maka kita akan menjadi bangsa yang merdeka bukan lagi Amerika bukan lagi Vatikan yang akan menentukan siapa yang bakal naik menjadi pemimpin kita mungkin hari ini mendengar setelah pemilihan kemarin Ibu Mega Jokowi berkumpul di rumah seorang pengusaha Chinese yang bernama Yakub Sutoy dihadiri oleh Duta Besar Vatikan, Duta Besar Amerika, Meksiko dan lain-lain. Apa yang mereka bicarakan? Yang mereka bicarakan bagaimana mempersiapkan pemilihan presiden yang akan datang yang dapat melindungi kepentingan investasi mereka dan juga dapat mengorbankan misi mereka. Beberapa orang, beberapa negara berkumpul membicarakan apa yang mereka persiapkan untuk masa yang akan datang. Lalu kita bertanya, bukankah umat Islam yang lebih berhak untuk menentukan hari? Bukankah umat Islam yang lebih berhak karena mereka mayoritas yang membicarakan apa yang mereka harus lakukan di masa yang akan datang? Tapi karena umat Islamnya bercerai-berai, mudah dipatahkan bagikan gini yang terpisah-pisah. Oleh karena itu, ada sekalian, kalau kita ini berjaya dan maju bangkit kembali, jalan satu-satunya hanya berserah diri kepada Allah bersatu di dalamnya baik kita terpilih sebagai pejabat, pemimpin, wakil rakyat atau sebagai rakyat biasa hidup kita untuk Allah itu yang membuat kita bukan untuk kelompok dan golongan, tapi hidup kita dan mati kita semata-mata hanya untuk Allah. Maka apapun jabatan peran kedudukan kita, kita tidak melupakan tujuan kita. Oleh karena itu kita tidak ambisi terhadap jabatan, terhadap kedudukan, tidak pula mengejar kekayaan, karena jiwa kita pun sebentar lagi kita akan lepaskan kembali kepada Allah. Hidup kita begitu singkat satu hari di akhirat nanti sama dengan seribu tahun dalam kehidupan dunia ini. Masakah kita menghabiskan waktu kita, perhatian kita untuk dunia yang bakal kita tinggalkan menghadapi akhirat yang kekal dan kekal. Oleh karena itu, sebelum ayat ini pada surat Al-An'am tadi, innal ladina farraqu dinahum wa kanu lasta fi Sesungguhnya mereka yang memecah belah agama mereka hingga bercerai-berai, bergolong-golongan, kamu wahai Rasulullah bukan dari mereka. Artinya mereka bukan pengikut kamu dan kamu bukan pemimpin mereka. Innamal amru Allah. Urusan mereka serahkanlah kepada Allah. Innamal amru Allah. Fa yunabbi'ukum bima kanu yaf'alun. Allah akan memberitahukan mereka tentang apa yang mereka lakukan pada awal pada pada juz kedua dari surat Al-Baqarah Allah berfirman pada akhir juz pertamanya waman yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma Allah Subhanahu wa taala menegaskan tidak ada seorang pun yang meninggalkan dan berpaling dari ajaran Ibrahim kecuali orang yang ada gangguan pada akal. As-safahah ini harus sekalian bukan hanya sekedar bodoh, tapi orang yang ada gangguan pada apa? Orang yang mau meninggalkan ajaran Ibrahim menggantikannya dengan yang lain, orang yang benar-benar paling tidak waras dalam hidup. Kami telah memilih Ibrahim dalam kehidupan dunia dan di hari akhirat dia termasuk dari hamba-hamba kami yang saleh. Ketika Tuhannya berkata aslim, serahkan jiwa dan ragamu wahai Ibrahim. Dia langsung berkata aslam tu diorang rabbil alamin pasrahkan seluruh jiwa ragaku keluargaku seluruhnya teruntuk Allah Rabbul Alamin Ibrahim berwasiat pada anak-anaknya demikian pula Yakub wahai anak-anakku Allah telah memilih bagi kalian satu agama janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslimun begitu orang akan meninggalkan dunia yang paling didambakan apabila dititiknya diterima oleh Allah sebagai Ketika ditanya dalam kuburnya, dia ini sekalian amat bergembira sekali kalau diakui sebagai seorang muslim. Begitu dibangkitkan akan gembira kalau digolongkan bersama kaum muslimin. Kalau di dunia dia berkelompok-kelompok dan bergolong-golongan, begitu al-hijab tersingkap di hadapan kita. Datang malakul maut menjemput kita, baru kita menyadari bahwa selama ini terombang ambing di antara hawa nafsu yang memecah belahkan kita bahkan hanya karena kepingan dunia yang tak berarti kita tinggalkan jalan hidup yang begitu indah. Am kuntum syuhada in hadara Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min Apa kalian ikut menghadiri detik-detik sakaratul maut ketika Yakub menghadapi saat-saat kematian dia kumpulkan arahnya dia berkata mata guru Nabi Bani wahai anak-anakku apa yang kalian sembah setelah aku kembali kepada Allah dijawab oleh mereka nabudu ilaha kawa ilaha abaika Ibrahim wa ismaila wa ishaqa ilahan wahida wa nahmulahu muslimun kami hanya akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Hanya satu Tuhan yang menjadi sembahan dan tujuan hidup kami. Dan kami hanya kepadanya berserah diri. Lalu Allah memuji mereka dengan mempergunakan ismul isyarah al-mawdu' bil baik. Tilka umat Lihatlah, itulah umat-umat terkemuka terdapat. Lah maka sahabat mereka membawa apa yang mereka perbuat. Walaku maka sabtu dan kalian juga akan membawa amal yang kalian perbuat. Betapa mengerikan apabila seorang dibangkitkan lalu dia melihat hasil rekaman amalnya adalah amal-amal yang jauh dari keridhaan Allah, perselisihan, pertentangan, permusuhan hanya untuk memperbuatkan sesuatu yang tidak berarti wala tustaluna amma kanu ya'malun dan kalian tak ditanya tentang apa yang diperbuat Berkumpulnya kaum muslimin dalam suasana seperti ini forum komunikasi masjid dan musola amat indah. Berkumpulnya di rumah Allah dan rumah Allah juga merupakan raudhah min riyadil jannah. Bukan hanya raudhah an-nabi, tapi ini juga merupakan raudhah karena Nabi berkata, Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melalui taman-taman surga, mampir dan petik buahnya. Qalu fama riyadul jannati ya Rasulullah? Mereka bertanya apa yang dimaksudkan dengan taman surga wahai Rasulullah? Majalis dzikir, majlis-majlis yang mengingatkan kita kepada Allah. Oleh karena itu, Semenjak kaum muslimin meninggalkan masjid-masjid mereka, sholat di rumah mereka, masjid kosong, persatuan mereka semakin melemah. Kebersamaan mereka semakin rapuh, gotong royong mereka juga semakin jauh. Padahal hadirin tahu bahwa sholat berjamaah ini benar-benar merupakan sholat yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya pada masa biasa, pada masa perang pun Rasulullah diperintahkan untuk menjawab. Allah berfirman dalam surat An-Nisa wa idza kunta fihim fa aqamta tarahumus shalah fartaqum ta'ifatun minhum fartaqum ta'ifatun minhum falyusallu ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum pada masa perang ya, Musuh di hadapan. Orang tidak boleh lengah. Allah katakan kalau kamu mendirikan sholat di tengah-tengah mereka pada saat perang bagi pasukanmu jadi dua bahagia. yang pertama satu kelompok sholat di belakang kamu yang satu kelompok berjaga-jaga menghadapi musuh dan masing-masing dalam sholat itu memegang senjata mereka bayangkan dalam perang faltakum ta'ifatun minhum falyusallu ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم begitu rombongan yang pertama selesai sholat langsung dari sekalian begitu selesai dia sujud bersama Rasul dalam riwayat satu rakaat sebagaimana riwayat Ibnu Abbas dalam riwayat dua rakaat sebagaimana riwayat yang lain jadi menurut Ibnu Abbas salatul khauf dalam peperangan satu rombongan sholat di belakang imam satu rakaat lalu salam kemudian yang tadinya berjaga-jaga berganti sholat di belakang imam satu rakaat lagi kemudian salam bersama imam sedangkan yang tadi sholat berjaga-jaga menghadapi musuh jadi bagaimana Allah langsung mengatur sebahagian tetap sholat berjamaah di belakang imam, sebahagian berjaga-jaga. Begitu satu rakaat yang di belakang imam sholat mengucapkan salam, kemudian rombongan yang kedua yang berjaga-jaga menggantikan yang tadinya sholat berganti menjaga-jaga. Bagaimana pentingnya sholat berjamaah? Masjid kita ini masjid yang indah. Begitu pula masjid-masjid yang lain. Kalau semuanya kita berkumpul bukan hanya orang-orang yang belajar agama tapi semua hari sekalian dari mulai aparat pemerintah sipilnya begitu pula hari sekalian kepolisiannya TNI-nya berkumpul bersama-sama alim ulamanya niscaya akan mampu memecahkan persoalan bangsa kita secara cepat dan singkat menghadapi berbagai macam kerusakan ancaman narkobanya pergaulan bebasnya Demikian pula minuman kerasnya dengan mudah diselesaikan kalau ulamanya, aparat pemerintahnya, sipilnya, TNI-nya, kepolisiannya, dan kita berkumpul bersama-sama, niscaya tidak akan ada celah bagi mereka-mereka yang ingin melakukan kerusakan melalui masjid sebagaimana Rasul dulu Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita untuk menganjurkan orang berkumpul di rumah Allah bersatu di dalamnya hingga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Allah imal jamaah tangan Allah maksudnya rahmat keberkahannya bersama mereka yang berjamaah man syadda syudda finnar yang menyendiri akan dicampakkan dan dibuang ke dalam api ini merupakan hari sekalian hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dalam berdoa pun di Al-Quran sebahagian besar doa Al-Quran datang dalam bentuk berjamaah. Orang bertanya Ustaz, ada nggak contoh doa berjamaah dalam sunnah? Saya tanya, kalau dalam Al-Quran ada, kuat tidak menurut kalian? Dia mengatakan kuat. Coba baca doa-doa dalam Al-Quran. Rabbana hatina, Rabbana hablana, Rabbana la tuzigh qulubana Rabbana amanna bima anzalta sampai dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim imam dan makmum membaca hal yang sama agar dia tidak berdoa hanya untuk dirinya agar selalu memikirkan jamaah muslimin bersama-sama bukan hanya golongannya seluruh kaum oleh karena itu berjamaah ini akan membuka pintu rahmat keberkahan yang akan menghapuskan kebencian dan melindungi kita pula dari pengaruh-pengaruh intrik-intrik musuh yang ingin memecah belah kaum muslimin mempersoalkan hal-hal yang kecil setiap tahun berhubungan dengan traweh berhubungan juga dengan hal-hal sepelenya kalau ulamanya semua bersatu dengan masyarakatnya mereka-mereka yang ingin menghasut kaum muslimin dapat dihentikan kalau ada yang membawa omongan seperti ini, bawa ke hadapan ulama, biar ulama yang berdialog bersamanya bukan melibatkan masyarakat umum dalam persoalan-persoalan pertengkaran yang tidak ada oleh karena itu jamaah ini amat ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan salah satu bukti yang ditunjukkan dalam sunnah Nabi kita ketika para sahabat Nabi mengeluhkan bahwa bekal mereka telah berkurang tinggal sedikit Kehidupan di sana amat sulit, tidak seperti di Indonesia yang subur dan permai. Di sana untuk mendapatkan kebutuhan makan amat sulit. Sampai terkadang sahabat menghisap satu butir korma dalam perjalanan dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah langsung mengatakan, "Perintahkan semua orang untuk membawa sisa makanan maka Nabi menggelar sorbannya demikian pula para sahabatnya. Semua orang membawa makanan masing-masing yang tersisa. Ada yang membawa gandum, ada yang membawa susu kering, ada yang membawa korma. Semua dituangkan di atas sorban. Setelah dikumpulkan Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi makanan tersebut. Subhanallah setelah berdoa selesai sahabat disuruh mengambil makanan dan memenuhi tempat-tempat makanan mereka. Semua sahabat memenuhi tempat makan mereka waktu mereka tinggalkan di tempat dan di sorban tersebut masih terdapat sisa makanan yang cukup banyak. Inilah hari sekalian keberkahan yang Allah janjikan bagi umat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin berjuang memperjuangkan yang ma'ruf baik dalam kehidupan rumah tangga kita, sosial kita, politik kita, budaya kita, seni kita, ekonomi kita harus dengan kalau kita banyak bercerai-berai, mereka sedikit tapi bersatu, mereka akan menguasai perekonomian kita. Dari mulai hilir hingga ke hulu, hampir kebanyakan hari sekalian kebutuhan ekonomi kita dikuasai oleh pihak-pihak luar. Kalau mereka boykot bisa menimbulkan persoalan besar. Dari mulai yang menanam kita, tapi mereka yang mendistribusikan dan menguasai. Bayangkan, kita menanam dengan biaya tinggi, mereka membeli dengan harga murah, kemudian mereka jual dengan harga tinggi. Selisih harga sekalian barang-barang yang ditanam petani di kampung, katakan petani hanya menjual harga cabai sekitar 2.000-3.000 rupiah, sampai di supermarket harganya bisa ini saya alami sendiri bagaimana pedagang-pedagang kecil yang bersusah payah menanggung resiko mereka harus menjual dengan harga murah sedangkan tengkulak-tengkulak dan penguasa-penguasa mereka justru dapat mengambil keuntungan yang terbesar belum dari hutan kita, belum dari hasil pertambangan kita, dari hasil-hasil kekayaan laut kita, siapa yang menguasainya Tapi kalau kita umat bersatu, saling bergandengan tangan, berjuang dalam satu barisan, tidak akan ada kekuatan yang mampu untuk mengalahkan kita semua. Di antara contoh yang lain hari sekalian dalam berjamaah ini, pernah satu kali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Khandaq diundang oleh seorang sambil berbisik di telinganya. Dia berkata, Ya Rasulullah, silahkan bawa beberapa orang ke rumah saya. Saya sediakan, saya memiliki satu ekor kambing, saya sembelih dengan sari. Satu ekor kambing berapa hari sekalian yang bisa makan? Itu orang pulang mempersiapkan makanannya, kambing dengan gandumnya. Tahu-tahu Nabi mengatakan kepada para jamaah, Fulan mengundang kita ke rumah. Nabi datang bersama rombongan Begitu sahibul bait lihat yang datang rombongan begitu banyak, langsung dia lari ke dalam bila sama keluarganya. halak tabah waftabahna bina sakit. Malu Rasulullah ternyata mengundang sekian banyak orang. Begitu Rasulullah masuk, Rasulullah katakan, biarkan makanan pada pidan. Biar saya menyentuh Rasulullah masuk, kemudian Rasulullah saw membacakan doa Doa hari sekalian apalagi dalam suasana berjamaah lain rasanya. Mendoakan makanan tersebut kemudian menyentuh satu persatu sahabat mendapatkan apa yang mereka makan dan mencukupi dalam diri masih tersisa. Doa dan berjamaah. Jangan kita katakan bahwa ini doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata. Betul doa Rasulullah amat mustajab. Doa hadirin pun mustajab. Asal betul-betul tulus karena Allah dan dilakukan dalam suasana berjamaah amat juga. Lebih banyak orang justru yang berupaya untuk melarang orang doa berjamaah dengan alasan tidak ada contohnya. Padahal Quran memberikan contoh yang begitu banyak kepada kita semua. Tapi sayang kenapa persoalan seperti ini yang dipersoalkan bukan hal-hal yang lebih prinsip dan lebih pokok dalam kehidupan kita berjamaah dalam segala hal baik di masjid baik memecahkan persoalan sosial kita, ekonomi kita, demikian pula berbangsa, bernegara kita. Kalau semua yang menganggap diri mereka kaum muslimun bersatu, kemudian mencalonkan pemimpin yang adil, yang bijak, bertakwa kepada Allah, saya yakin umat akan berbondong-bondong memberikan dukungan. Asal jangan masing-masing mau mencalonkan dirinya Tapi pilih siapa yang paling beriman, bertakwa Yang paling taat kepada Allah Ini yang akan mendapatkan rahmat dan keberkahan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala Alladzina in fil ardi Aqamus salah wa atau zakat Wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkari umur itu mereka-mereka yang kalau kami berikan kekuasaan di atas muka bumi mereka mendirikan sholat masjid-masjid penuh dengan orang-orang yang sholat mengeluarkan zakat secara berjamaah beramar ma'ruf kemudian bernahi mungkar dan pada akhirnya semua hadir sekalian kesuksesan di tangan Allah dan Allah akan limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman maka marilah para jamaah sekalian kita musola, sholat berjamaah, hindari hal-hal yang menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Dan mari kita berdoa bersama-sama agar Allah mengangkat pemimpin yang betul-betul adil, yang menegakkan sholat, yang mengeluarkan zakat, yang beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Kita ambil contoh saja sebagai penutup. Ibu Risma di Surabaya, wali kota Surabaya seorang wali seorang muslimah begitu dia naik orang tidak menduga dia mampu untuk banyak melakukan pembersihan sampai anaknya keluarganya menjerit karena ibunya sibuk turun ke bawah sampai rumah pelacuran ditutup kemudian juga pengaduan-pengaduan diterima sampai pejabat wali kota Surabaya itu menjerit melihat sikapnya berusaha untuk disingkirkan karena tidak sesuai dengan harapan mereka Terkadang dia menangis sebagai seorang wanita kalau dia berhadapan dengan tekanan menangis dia wajar, tapi pada saat memimpin dia menegakkan keadilan. Ini seorang wanita. Di tengah kita ini banyak orang-orang yang beriman yang siap untuk menegakkan keadilan, tapi tidak mungkin akan tampil ke depan tanpa dukungan kita bersama semua. Oleh karena itu mari hari sekali melalui musola, melalui masjid seperti pertemuan-pertemuan forum komunikasi seperti ini yang dihimbau dan diserukan kembali kepada Allah berserah diri kepadanya agar kita sewaktu meninggalkan dunia dengan senyum gembira kita hidup sebagaimana yang diucapkan Imam Syafi'i sebelum ajar beliau meninggal pada usia 54 tahun itu dalam hitungan hijri berarti kurang lebih 52 setengah tahun dalam hitungan eh, dalam hitungan masih 52 setengah tahun Suatu hari sekalian muridnya datang ke hadapannya bertanya, bagaimana keadaan kamu? Dia mengatakan, sebentar lagi aku akan meninggalkan dunia. Mencicipi dan meneguk cairan kematian. Berpisah dari orang-orang yang aku cintai. Aku tidak tahu apakah ruhku akan berangkat menuju surga, maka aku ucapkan selamat. Apakah ruhku akan pergi ke api neraka, maka aku akan mengucapkan belas Aku akan menjumpai semua amal-amalku. Ya Allah, aku menyaksikan dosaku begitu banyak. Tapi bila aku ukur dengan rahmatmu dan ampunanmu ternyata rahmat dan ampunanmu begitu besar. Aku pasrahkan seluruh harapan diriku nya Seorang imam yang dalam usia 54 tahun pada akhir dari bulan Rajab meninggal dunia. Begitu orang keluar, selesai sholat maghrib beliau meninggal dunia begitu orang-orang tua menjumpai hilal Syaban hari sekalian lahir pada malam tersebut pada tahun 204 dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal Al Imam Muhammad bin Idris yang dirahmati diberkahi Allah para pengikutnya menyebar di seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena jiwanya untuk dia mengajak kepada Allah. Dia tidak pernah sama sekali mengajak orang kepadanya. Mengajak orang kepada Allah, akhirnya Allah jadikan pengikutnya begitu banyak dari sekalian. Siapa siapa yang mengajak kepada Allah, Allah akan limpahkan rahmat dan keberkahan atas dirinya. Tapi siapa yang mengajak kepada dirinya, Allah akan cabut rahmat dan keberkahannya dan Allah akan jadikan dia orang yang paling sendiri dalam kehidupan. Demikianlah para jamaah sekalian mengingat waktu sudah pukul 7 seperempat saya ucapkan e, rasa terima kasih saya bahagia saya tak terhingga kepada para alim ulama, para para asatid, para tokoh masyarakat, forum komunikasi masjid musola ini dengan seluruh pimpinan-pimpinannya dan jamaahnya semoga semakin hari semakin berkembang. Kalau Kiai Haitami mengharapkan sepuluh dari setiap masjid dan musola, apa hari Senin yang sulitnya kalau Allah menggerakkan seluruh jamaah masjid musolanya berkumpul hari Senin? Dan ini akan menjadi kekuatan bargaining yang luar biasa, bukan untuk minta jabatan, bukan minta uang, bukan minta kedudukan, bahkan ditawarkan uang haram. Mereka mengatakan ini al-khawfullah Tapi yang mereka minta adalah kebenaran dan pemimpin yang adil. Itu yang kita harapkan. Semoga para alim ulama, para asatid, Para mujahidin yang berjuang di jalan Allah ini diberkahi, dirahmati oleh Allah, dipanjangkan umurnya dan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berharap Masjid Al-Furqan yang indah, yang luas ini semoga sholat subuhnya bisa sampai ke belakang. Amin. Bisa menjadi tempat yang penuh dengan rahmat ibadah, semuanya berkumpul di tempat ini dan Allah jadikan masjid ini sebagai masjid betul-betul sesuai dengan namanya yang memisahkan di antara yang hak dan batil. Kita doakan semoga Kiai Haji Ahmad Jamil, Ustaz Manhal dan para asatidz yang berkumpul di tempat ini demikian pula seluruh pengurus masjid termasuk diantara ketuanya Haji Ibrahim hatinya dibukakan dan dilapangkan untuk bersama-sama bersatu membangun beramal berbekal untuk hari akhir yaum la yanfa'u walabalun illa man atallaha biqalbin salim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuhu ilaik wal minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh